A'azani Allah wa iyakum Dan semoga kita sama-sama diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum Marilah kita bersama-sama membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita terutama nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus karena pada kesempatan malam hari ini Allah kembali memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita untuk singgah sejenak di salah satu taman dari taman-taman surga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannati farta'u jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah di taman tersebut lalu para sahabat bertanya wa mariyadul jannati ya, ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan hilakul dzikir yaitu halaqah-halaqah dzikir dan makna halakah halakah zikir dijelaskan oleh para ulama Islam. Di antaranya Imam Atta bin Abi Rabah dengan penjelasannya bahwa yang dimaksud halak hilaq dzikir adalah majalisul halal wal haram, majelis yang membahas hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan majelis yang membahas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi pada kesempatan malam hari ini kita bisa singgah sejenak di taman dari taman-taman surga untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, untuk berusaha menjadi orang yang terbaik sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan sehingga kita bisa mencapai derajat yang mulia ini. Sebagaimana yang dulu dilakukan oleh para ulama kita. Para ulama kita bersabar dalam menuntut ilmu dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim untuk mendapatkan keutamaan yang satu ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Sulami. Sebagaimana yang beliau katakan, dan dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau adalah perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Affan. Dari hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Jadi hadis yang berbunyi khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Itu dari sahabat siapa? Uthman bin Affan. Dan yang meriwayatkan dari Uthman bin Affan adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Sulam Dan diriwayatkan bahwa beliau mengajarkan Al-Quranul Karim selama 40 tahun. Jadi bersabar mengajarkan Al-Quranul Karim selama 40 tahun. Mulai dari masa pemerintahan Utsman bin Affan sampai Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi 40 tahun jemaah sekalian Ada di antara antum 35 tahun? Sudah berapa tahun jemaah sekalian? Subhanallah, ulama besar ini bersabar mengajarkan Al-Quranul Karim selama 40 tahun. Dan beliau menjelaskan alasannya. Dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا dan hadis inilah yang membuat aku bertahan duduk di majelisku ini selama 40 tahun. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan maksud beliau adalah beliau berusaha bersabar selama 40 tahun untuk mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya. Jadi jamaah sekarang rahimanillah wa iyyakum, semoga kita diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selalu menuntut ilmu agama, mengkaji Al-Qur'anul Karim sampai maut menjemput kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ma'al mahbara ilal maqbarah. Saya akan bersama dengan pena saya sampai masuk ke liang lahat. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya jemaah sekalian, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri tauladan kita, manusia yang paling berjasa, sehingga sampai detik ini kita bisa masih merasakan nikmat iman dan nikmat Islam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita dalam mengkaji surat Al-Baqarah ayat ke 25. Dan faedah yang terakhir kita bahas adalah makna dari amal saleh atau syarat agar sebuah amal ibadah menjadi amal saleh. Itu sudah kita bahas cukup panjang lebar selama satu setengah pertemuan dan saya rasa kita tidak perlu mengulangnya kembali. Intinya amal dinyatakan sebagai amal saleh apabila dikerjakan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya dari ayat yang mulia ini ketika Allah berfirman wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mencapai atau akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang yang indah. Jemaah sekalian rahimanillah wa yakum. Faedah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya beramal. Pentingnya beramal saleh. Jadi setelah kita mengetahui bahwa amal saleh adalah amal yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedah berikutnya adalah bagaimana menterjemahkan teori ini dalam kehidupan nyata bagaimana kita beramal. Kenapa? Karena syarat mendapatkan kabar gembira dalam ayat yang mulia ini adalah beramal saleh. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa ayyakum. Allah berfirman dalam ayat ini apa? Wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat. Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Saya ingin bertanya kepada antum, yang sudah mempelajari definisi dan makna iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu iman jamaah sekalian? Apa itu iman? Kalau antum ditanya apa itu iman? Ada yang punya pendapat yang lain? Sepakat semuanya? Antum sepakat apa nggak tahu pak? Ini dalam ilmu usul fikih ini ijma' sukuti. Beliau mengatakan jazakumullah khairah bahwa iman itu adalah i'tiqad bil janan itu meyakini dari dalam hati wal qaulu bil lisan dan mengucapkan dengan lisan wal amalu bil jawarihi wal arkan dan beramal dengan anggota badan kan begitu ya itu yang kita pelajari dari para ustadz-ustadz kita jazahumullahu khairah Berarti yang dinamakan orang yang beriman adalah orang yang memiliki tiga unsur ini. Dia meyakini di dalam hati, dia ucapkan dengan lisan, dan dia amalkan dengan anggota badan. Kan begitu ya? Iya enggak? Jadi makna iman sekali lagi apa sih? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Berarti kalau kita mendengar orang yang beriman, berarti orang itu telah mengerjakan tiga hal ini. Artinya orang yang beriman adalah orang yang beramal soleh. Kan begitu. Namun dalam ayat ini Allah ulang lagi amal soleh tersebut. Wabashiril ladina amanu wa amilus salihat. Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan dan orang-orang yang beramal saleh. Padahal kalau Allah cukupkan saja dengan mengatakan ladina amanu, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, itu sudah mencakup orang yang beramal saleh. Dan faedah dari gaya bahasa seperti ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah itu untuk penekanan dan penegasan pentingnya hal tersebut sehingga harus diulang penyebutannya. Dan ini banyak ya, ini sering kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Betapa banyak Allah firmankan innaladina amanu wa amilus salihat. Innaladina amanu wa amilus salihat. Innaladina amanu wa amilus salihat. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus salihat. Sering sekali Allah menyebutkan oh, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Padahal apabila dicukupkan saja dengan mengatakan orang yang beriman, maka ini sudah mencakup amal saleh. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, dalam bahasa Arab hal ini dinamakan zikru al-khas ba'dal kul, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum atau dalam redaksi yang lain zikrul juz'i ba'da al-kul, menyebutkan satu bagian setelah menyebutkan hal itu secara secara umum. Fungsinya apa? untuk menekankan pentingnya hal yang disebutkan kedua kali tersebut atau yang disebutkan dengan nomor urut yang yang kedua. Pentingnya beramal saleh. Pentingnya beramal saleh. Bisa dipahami jemaah sekalian? Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 98 ketika Allah berfirman apa? Man kana aduan lillahi. Terus apa? wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal dan bagi orang-orang fa innallaha aduun lil kafirin barang siapa yang menjadi musuh bagi siapa bagi Allah atau barang siapa yang bermusuhan kepada Allah bermusuhan kepada malaikat-malaikat Allah bermusuhan kepada rasul-rasul Allah lalu apa yang berikutnya bermusuhan dengan Jibril dan Mikail. Saya ingin bertanya, Jibril dan Mikail masuk malaikat atau bukan? Malaikat. Namun Allah sebutkan kembali setelah menyebutkan malaikat. Kenapa? Untuk menjelaskan pentingnya kedudukan Jibril dan Mikail. Karena kita tahu eh, semua malaikat termulia adalah Jibril alaihissalam. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ayat yang mulia ini menunjukkan pentingnya kita beramal saleh. Sampai-sampai Allah menyebutkan kembali setelah menyebutkan orang-orang yang beriman. Dan iman, sebagaimana yang diyakini oleh al-sunnah wal jamaah, mencakup beramal dengan anggota badan. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimahillah wa pentingnya kita memahami masalah ini. Khususnya bagi kita yang sudah sering aktif dalam menghadiri majelis-majelis ilmu ketahuilah jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum bahwa ilmu itu akan bermanfaat apabila melahirkan sebuah amal saleh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, beliau mengatakan begini jamaah sekalian. Kullu ilmin la yufidu amalan falaysa fi syar'i ma yadullu ala istihsanih seluruh ilmu atau setiap ilmu yang tidak melahirkan amal saleh maka tidak ada satupun atau tidak ada di dalam syariat sebuah dalil yang menunjukkan baiknya ilmu tersebut artinya ilmu itu kalau mandul dari amal tidak melahirkan sebuah amal maka hal itu tidak dinamakan ilmu yang yang bermanfaat. Oleh karena itu Jamaskan rahimanillah wa yakum. Al Imam Syafi'i dan para ulama lain mengatakan seluruh keutamaan-keutamaan ilmu kita tahu bersama ilmu itu memiliki banyak keutamaan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga. Nabi Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fidin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah akan membuat dia paham akan agamanya. Ulama menjelaskan keutamaan-keutamaan ilmu yang se, se, apa, sangat banyak tersebut. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya yang sangat terkenal. Bahkan sebagian ulama mengatakan kitab terbaik dalam memaparkan keutamaan-keutamaan ilmu. Apa jemaah sekalian? Apa judulnya? Iya, Miftah dari Saada. Beliau menyebutkan kurang lebih 150 keutamaan ilmu. Bayangkan 150. Dan diringkas oleh Syekh Ali Hasan Al-Alabi menjadi 130 keutamaan. Jadi keutamaan-keutamaan seperti itu Ulama menjelaskan itu akan terjadi apabila ilmu tersebut bersanding dengan amal soleh. Bersanding dengan amal soleh. Namun kalau kita tidak bisa memadukan ilmu kita dengan amal saleh kita, maka bisa jadi ilmu tersebut menjadi bumerang bagi bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan Al-Qur'an hujatun laka au alaik. Al-Qur'an itu bisa menjadi senjata yang akan membela engkau pada hari kiamat atau sebaliknya akan menjadi bumerang yang akan menikam diri kamu dari belakang. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, ilmu yang kita miliki atau Al-Qur'anul Karim kemungkinannya hanya dua. Kalau tidak menjadi senjata yang kita gunakan untuk membela diri kita pada hari kiamat nanti, yang kedua adalah akan menjadi bumerang bagi kita yang akan menikam kita dari dari belakang. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah ini jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum Jangan merasa aman, mentang-mentang kita sudah aktif dalam majelis-majelis taklim. Kita harus introspeksi diri dan evaluasi diri. Bagaimana hubungan ilmu kita dengan amal soleh kita. Karena ini yang ditakutkan oleh para ulama. Ini yang ditakutkan oleh para ulama. Ulama menakut, ulama sangat khawatir jangan-jangan yang membuat mereka masuk neraka adalah ilmu yang mereka miliki. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Atsauri dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh atau yang tercantum dalam dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan ma akhafu ala syai'in Yudakhiluni annar illal hadis. Aku tidak pernah khawatir terhadap sesuatu pun juga. Jadi aku tidak pernah khawatir atau dalam bahasa yang enaknya tidak ada satupun yang lebih mengkhawatirkanku yang mampu memasukkan aku ke dalam neraka kecuali hadis yang aku kuasai. Kenapa? Di antara faktornya apabila beliau tidak bisa mengamalkan hadis tersebut. Jadi Imam Sufyan Atsauri khawatir yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka adalah hadisnya. Bukan kemaksiatannya, bukan bid'ahnya, bukan kesyirikannya, namun hadis yang tidak dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu jemaah sekalian pentingnya kita memahami masalah masalah ini. Khususnya bagi kita sekali lagi yang sudah menikmati kajian-kajian di majelis majelis ilmu. Cocokkan ilmu kita dengan amal kita. Sudah sesuaikah kita dengan metode para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Bagaimana metode para sahabat dalam belajar zaman sekalian? Khususnya mempelajari Al-Qur'anul Karim. Bagaimana zaman sekalian? Ibnu Mas'ud mengatakan, bahwa membuka rahasia bagaimana metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Qur'an. Beliau mengatakan karena rojulu minna idha ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Dahulu atau seseorang di antara kita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mempelajari 10 ayat dalam Al-Quranul Karim mereka tidak akan melangkah ke ayat yang ke-11 kecuali sudah memahami maknanya kecuali sudah memahami tafsirnya kecuali sudah memahami ilmunya dan mengamalkannya subhanallah mereka tidak akan melangkah ke ayat yang ke-11 kecuali sudah mengamalkan 10 ayat yang mereka pelajari Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Imam Anas bin Anas bin Malik mengatakan apa? Kana rajulu idza qara al-baqarah wa ala imran jalla fi ayunina. Pada zaman kami zamannya siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang sudah bisa, sudah berani membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia akan dihormati dan menjadi mulia di tengah-tengah kami. Kenapa? Karena kalau dia sudah baca Al-Baqarah dan Ali Imran, berarti dia sudah mengamalkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Subhanallah. Semuanya komplit di dalam surat tersebut. Salat dibahas, puasa dibahas, hubungan keluarga dibahas dan lain sebagainya. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa saya ingin bertanya, Antum kalau ngafalin satu juz itu berapa lama waktunya? Berapa waktu yang antum butuhkan untuk menghafal satu juz? Sebelas minggu? Sebulan? Sebulan sampai dua bulan, Masya Allah. Baru mulai. nggak apa-apa, bagus-bagus. Itu otaknya orang yang hidup di abad ke-15. Dengan seluruh fitnah yang ada pada saat ini. Saya ingin bertanya sama antum. Berapa waktu yang dibutuhkan orang-orang sekaliber Abdullah bin Umar ketika menghafalkan surat Al-Baqarah. Berapa? Kalau otak abad ke-15 satu juz satu bulan, kira-kira berapa yang dibutuhkan oleh Ibnu Umar untuk menghafal surat Al-Baqarah? Masya Allah. Waktu yang dibutuhkan oleh Al-Imam, ulama besar di kalangan para sahabat, Abdullah bin Umar, untuk menghafal surat Al-Baqarah adalah 8 tahun. 8 tahun. Berarti antum lebih pintar daripada beliau gitu ya. Oh, bukan. Kenapa? Mengapa orang sekaliber Abdullah bin Umar menghabiskan waktu yang lama sekali untuk menghafalkan surat Al-Baqarah? Jawabannya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud atau yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Karena beliau menghafalkannya sambil di, diamalkan. Sambil dipahami makna dan tafsirnya. Oleh karena itu butuh waktu lama untuk mempelajari tafsir Al-Baqarah dan mengamalkan surat Al-Baqarah. Ini yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan Abdullah bin Umar pernah mengatakan, jadi jangan antum pikir seluruh sahabat Nabi itu hufadzul Quran hafal Al-Quranul Karim. Tidak. Tidak semua di kalangan mereka itu hafal Al-Quranul Karim. Ada di antara mereka yang hafalannya satu surat. Ada di antara mereka yang hafalannya misalnya 15 juz dan lain sebagainya. Dan ini bukan saya mengatakannya. Abdullah bin Umar yang mengatakannya. Beliau mengatakan kanal fadilu min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sebagian orang-orang yang mulia di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahfa la illa surah au nahwaha. Tidak memiliki hafalan kecuali satu surat atau semisalnya. Jadi orang-orang yang mulia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di antara mereka yang hafalannya paling satu surat. Tapi suratnya Al-Baqarah ya. <laughs> Kalau kita gitu suratnya surat An-Nas. Kalau mereka satu surat tapi Al-Baqarah. Hanya satu surat atau yang semisal dengan satu surat. Tapi apa yang membuat mereka luar biasa? Ibn Umar mengatakan, "Walakin ruziku al-amalu biha." Dan mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang mereka hafal. Wa inna akhir hadhil ummah. Dan ketika atau pada saat zaman akhir atau pada saat mereka telah wafat dan tibalah masa-masa terakhir dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti masa kita, masa-masa yang sudah mendekati hari kiamat. Mereka kata Abdullah bin Umar membaca Al-Quran, ya Quran Al-Quran. Dan banyak orang-orang yang yang menghafal. Minhum as-sobi wal-a'ma. Bahkan di antara penghafal-penghafal Quran pada masa-masa belakangan adalah anak-anak kecil dan orang-orang buta. Namun yang jadi masalah adalah lam yurzaku bil amal, lam yurzaku al amal biha. Mereka tidak diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang mereka mereka hafal. Hafalan boleh 15 juz, tapi amalan hanya seperempat juz. Jadi hafalannya 15 juz, tapi amalnya berapa? Seperempat juz. Jadi tidak beramal sama sekali kecuali sedikit, sedikit saja. Ini yang perlu kita pikirkan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi jamaah sekalian rahimahillah wa iyyakum. Intinya jamaah sekalian, memang sebuah kenikmatan bisa mengkaji Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelis majelis ilmu. Namun ada satu hal yang perlu kita evaluasi. Jangan sampai kita tertipu sehingga kita termakan dengan talbisu iblis, tipu daya iblis. Kita harus mengevaluasi sudah berapa ayat yang sudah kita bahas. Sudah berapa hadis yang sudah kita kaji? Sudah berapa buku yang sudah kita tamatkan? Dan bagaimana aplikasinya? Bagaimana kita mengamalkannya? Dan bagaimana amal soleh kita setelah kita mengetahui dan sebelum kita mengetahui? Dan hendaknya setiap orang yang mempelajari ilmu agama selalu mengingat sebuah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ketika Nabi SAW bersabda la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan melangkah tidak akan beranjak kecuali setelah ditanya dengan empat pertanyaan dalam riwayat yang lain lima pertanyaan apa pertanyaan-pertanyaan tersebut jemaah sekalian pertanyaan yang pertama an umrihi fi maafna. Kita akan ditanya jamaah sekalian tentang umur kita, bagaimana kita menghabiskan detik demi detik dari umur kita. Pertanyaan yang kedua, dan ini yang berhubungan dengan konteks kita pada kali ini. Wa an ilmihi mada amilabihi. Dan kita akan ditanya tentang ilmu kita dan apa yang telah kita amalkan dari ilmu kita tersebut. Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak akan ditanya apakah sudah hafal matan wasitiyah atau belum, kitab tauhid atau belum, akidah tahawiyah atau belum. Namun yang akan ditanya adalah tentang ilmu agama antum dan apa yang sudah antum amalkan dari ilmu tersebut. Pertanyaan yang ketiga jemaah sekalian, wa an malihi min aina tasaba wa fi ma anfaqah. Dan pertanyaan ketiga kita akan ditanya tentang harta kita setiap rupiah dari mana kita dapatkan dan bagaimana kita keluarkan. Dan yang terakhir wa anshababihi fima abla dan tentang masa muda kita, masa remaja kita, bagaimana kita menghabiskan masa muda dan masa remaja kita. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah, ingatlah setiap ilmu yang kita pelajari itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berusaha semaksimal mungkin untuk beramal dengan apa yang kita dengan apa yang kita ketahui. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini sangat penting sekali dan ini sesuai dengan metodologi para para sahabat. Setelah kita mengetahui metode mereka secara global, mari kita melihat metode mereka secara kasus per kasus. Contoh yang pertama, bagaimana semangat para sahabat dalam mengamalkan ilmu yang mereka pelajari tanpa menunggu jenja atau jeda waktu. Contoh yang pertama adalah apa yang terjadi dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang direkam Imam Muslim. Ketika Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man itnatai ashrata rak'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah barang siapa yang salat 12 rakaat setiap siang dan malam itu 12 rakaat salat rawatib 12 rakaat maka akan dibangun dan akan dibuatkan untuknya rumah di di surga kelak. Apa kata Ummu Habibah? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung diamalkan, tidak pernah ditinggalkan semenjak mendengar sabda yang mulia ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Jadi bergegas dalam beramal. Badiru bil a'mal. Bersegeralah dalam dalam beramal. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua jemaah sekalian. Kita akan melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengamalkan sebuah ayat Al-Qur'anul Karim dan mengorbankan seluruh perasaannya. Sejarah mencatat jamaah sekalian bahwa pernah terjadi masalah yang cukup serius antara Abu Bakar As-Siddiq dan Mistah bin Utsatsah. Pernah dengar nama ini? Kapan terjadinya masalah tersebut? Masalah ini terjadi ketika hadithatul ifki. Ketika terjadi fitnah yang sangat parah dan besar di kota Madinah saat orang-orang munafik yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah Aisyah telah berzina. Dan ini adalah fitnah yang sangat berat yang harus dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah fitnah terberat yang pernah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cobaan ini langsung menyerang pada titik sasaran, yaitu menyerang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saking beratnya fitnah ini orang-orang yang notabene bukan orang munafik, sahabat murni 100% asli sahabat ternyata termakan isu dan fitnah tersebut dan ikut terlibat dan mempercayai bahwa Aisyah telah berzina bahkan ikut menyebarkan fitnah ini. Jadi ikut bibit ikut percaya dan bahkan bukan hanya ikut percaya lagi, ikut menyebarkan bahwa Aisyah berzina. Dan salah satu di antara mereka adalah Mistah bin Utsasah. Mistah bin Utsasah. Dan apa yang dilakukan oleh Mistah sangat menyakiti perasaan Abu Bakar As-Siddiq. Sangat melukai dan menghancurkan perasaan beliau. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa beliau begitu terpukul dengan keterlibatan Mistah? Ada banyak faktor. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, yang difitnah siapa? Aisyah dan Aisyah adalah anak kandung dari Abu Bakar As-Siddiq dan orang tua yang baik jemaah sekalian lebih memilih dirinya yang difitnah daripada anak kandungnya yang di difitnah mendingan dia yang mati daripada anak kandungnya yang yang mati dan Mistah telah memfitnah anak kandungnya Abu Bakar As-Siddiq ini faktor yang pertama faktor yang kedua Aisyah adalah anak yang salehah. Bahkan wanita tersoleh, wanita tertakwa yang ada pada saat itu dan sampai detik ini dan nanti sampai pada hari kiamat. Walaupun ulama khilaf mana yang lebih baik? Aisyah apa? Khadijah. Dan pada saat itu Khadijah masih ada apa tidak? Sudah meninggal. Jadi yang difitnah adalah wanita terbaik, wanita tertakwa yang ada di muka bumi pada saat itu. Dan seorang ayah lebih terpukul apabila anak solehnya yang difitnah daripada anak yang berantakan. Kalau misalnya seseorang orang tua punya anak yang anak perempuan yang berantakan, keluar malam, pergi jam 10 malam, pulang jam 3 pagi, bukan ronda di pos satpam ya, tapi ke pub malam, dan lain sebagainya. Kalaupun terdengar isu anaknya berzina, mungkin orang tua seperti itu mengatakan, ya sudahlah, sudah wajarlah. Dibilangin berkali-kali, kepala batu, akhirnya ya sudah begitu saja. Tapi kalau anak kebanggaannya yang difitnah, anak merupakan harapan dia yang difitnah, itu sangat menyakitkan dirinya. Itu faktor yang keberapa? Yang kedua. Faktor yang ketiga. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ternyata Mistah memiliki hubungan saudara dengan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Mistah itu sepupu Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini sangat menyakitkan seseorang. Kita mungkin akan bersabar apabila yang menyerang kita adalah musuh besar kita. Namun sedikit di antara kita bisa bersabar apabila yang menikam kita adalah orang terdekat kita. Saudara-saudara yang kita harapkan mensupport dan mendukung kita ketika terjadi fitnah justru berada di hadapan kita dan ikut menyerang kita dan anak-anak kita. Itu sangat menyakitkan jemaah rahimanillah wa iyyakum. Dan ini menunjukkan bahwa yang difitnah mistah adalah kurang lebih keponakannya. Kan begitu? Jadi kok tega-teganya Mista bisa memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu adalah faktor yang sangat menyakitkan. Faktor berikutnya, Mista adalah sahabat yang mulia. Bahkan beliau adalah salah seorang sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ini menyakitkan jemaah sekalian. Kalau yang memfitnah antum pelaku maksiat, alul bid'ah, ini mungkin wajar-wajar saja. Tapi kalau yang memfitnah antum, ikhwan antum sendiri, yang sama-sama berada di staf pertama ketika sholat berjamaah, itu sangat menyakitkan. Kenapa dia bisa memfitnah saya? Bukankah kita sama-sama belajar? Bukankah kita sama-sama hijrah? Kita bukan orang-orang munafik. Kenapa dia memfitnah saya? Atau kenapa dia memfitnah anak kandung saya? Menyakitkan apa tidak? Sangat menyakitkan. Dan yang terakhir jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Mistah bertahan hidup dan makan dari keringatnya Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari disubsidi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang letih, yang lelah, yang berkeringat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari disubsidi sembako oleh Abu Bakar untuk untuk mistah. Coba bayangkan jemaah sekalian, orang yang hidup bergantung kepada antum Ketika antum membutuhkan dukungannya, justru dia ikut-ikutan memfitnah anak kandung antum. Gimana perasaan antum? Kira-kira orang tipe begini enaknya diapain jamaah sekalian? Hah? Subhanallah. Orang yang kita beri makan setiap hari ikut-ikutan memfitnah anak kandung kita yang notabene istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bagaimana perasaan antum? Gimana perasaan antum sebagai orang tua? Yang belum menikah coba pikirkan kira-kira kalau saya seorang tua bagaimana? Kira-kira anaknya diapain jemaah sekalian? Masih disubsidi apa tidak? Apa kita embargo saja ya? Orang ini kalau kita gunakan sisi kemanusiaan kita tidak layak mendapatkan bantuan dari dari kita. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bersumpah jamaah sekalian, wallahi La anfa'uhu binafi'atin abada. Demi Allah, aku tidak akan memberikan bantuan lagi kepada Mistah. Sakit hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun jamaah sekalian, kalau cerita ini berhenti sampai di sini saja, tidak ada yang mengesankan dalam cerita ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang membedakan Abu Bakar As-Siddiq dengan kita adalah kisah berikutnya atau kisah kelanjutannya atau kelanjutan cerita tersebut. Ketika Abu Bakar bersumpah, turun ayat jamaah sekalian. Allah menurunkan ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 22 dengan firman-Nya wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim ketika Abu Bakar bersumpah Allah menurunkan ayat Al-Qur'an yang artinya wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'ah janganlah orang-orang yang mulia dan kaya di antara kalian bersumpah untuk memboikot, untuk tidak memberikan bantuan subsidi kepada orang-orang miskin yang merupakan kerabat dan saudara kalian dan orang ini pernah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud orang kaya dalam ayat ini itu siapa sih jamaah sekalian? Ulama sepakat, orang yang pertama kali masuk ke dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang dimaksud orang miskin, kerabat, dan yang pernah berhijrah adalah Mistah bin Uthatha. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah si Mistah wahai Abu Bakar. Mistah sudah minta maaf kepada kepada engkau. Bukalah pintu maaf sebesar-besarnya kepada kepada Miftah, Mistah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq dengan sebuah hal yang sangat penting. Allah mengatakan ala tuhibun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya jamaah sekalian rahimanillah wa yakum, sebagaimana kita beriman dengan tauhid asma wa sifat, kita mengimani bahwa Allah memiliki nama Al-Ghafur, al ghafar zat yang Maha Pengampun, dan yang mengampuni dosa hamba-hambanya dan kita mengharapkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang berjiwa besar. Jadilah orang yang mudah memberikan pintu maaf dan membuka pintu maaf apabila ada orang yang mengutuk pintu maaf kita tersebut. Walaupun dia pernah mendolimi kita, walaupun dia pernah mencaci kita, walaupun dia pernah mengolok-olok kita dan dakwah kita, namun bukakanlah pintu maaf kepada mereka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Allah menyadarkan Abu Bakar As-Siddiq dengan konsekuensi terhadap iman kepada tauhid asma wa sifat. Ini yang harus kita jamaah sadari jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ilmu yang kita miliki ada konsekuensinya. Dan di antara konsekuensi ketika kita mempelajari tauhid asma wa sifat adalah kita beramal dengan konsekuensi dan makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita beriman bahwa Allah itu Al-Ghafur, maka cara beribadah dengan amal tersebut diantaranya adalah menjadi pribadi yang berjiwa besar, pribadi yang bisa memaafkan sesama ketika saudara kita mendolimi diri diri kita. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan begitu ayat ini turun dan Abu Bakar mendengarkan ayat ini, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar jamaah sekalian? Dengan lantang, tanpa ragu-ragu, Abu Bakar mengatakan, "Bala wallah, inna nuhibbu ya Rabbana an lana." Demi Allah, kami sangat berharap engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar pergi ke Mistah dan sesampai di Mista, Abu Bakar bersumpah untuk membayar sumpahnya yang pertama. Dengan sumpahnya, Wallahi la anza'uha anhu abada. Demi Allah, aku tidak akan memboikot, mengembargo Mista untuk selama-lamanya. Subhanallah. Perasaannya dikorbankan demi mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kepada dirinya. Oleh karena itu ulama mengatakan memberikan catatan kaki setelah menjelaskan riwayat ini fakana siddiq huwa siddiq. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq digelari As-Siddiq, orang yang begitu percaya membenarkan seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan kita dengan mereka zaman sekalian. Siapa kita melakukan hal seperti itu? Ketika kita diolok-olok, syiar sunnah kita itu dicaci maki oleh para para eh, orang-orang uh, yang tidak suka dengan dengan kita, orang-orang yang belum tahu sunnah. Siapa kita menerima mereka dengan tangan terbuka ketika mereka mendapatkan hidayah? Mereka ketika mereka meminta maaf, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Karena ini adalah konsekuensi dari iman kita terhadap tauhid asma wa sifat. Inilah waktunya beramal. Jadi tauhid asma wa sifat adalah materi yang sangat indah. Materi yang sangat berhubungan dengan aplikasi nyata amal kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini, ketika kita sudah punya ilmu bahwa Allah Maha Ghafur, amal yang dituntut dari kita adalah kita menjadi jiwa orang yang berjiwa besar dan memaafkan orang yang bersalah dengan dengan kita dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Aku lu qali hadza wa astaghfiru lakum wa muslimin.